Assalamualaikum. Tanya Ustaz tadi diterangkan bahwa ketika Isra Mi'raj itu Nabi itu melihat di ruang waktu yaitu kita hadirkan di neraka dan surga itu siapa akan Gimana? nampak. Gimana? Kita Nabi itu Isra Mi'raj kan bisa melihat penghuni surga dan neraka ah, terus? akan nampak. Pertanyaan saya itu ketika seorang itu beramal di dunia itu mempengaruhi nasibnya di surga atau di akhirat bisa diubah enggak? Misalnya kalau ditakdirkan ke neraka kemudian amalnya baik ke surga itu bisa enggak? Baik. Kalau kita sebagai seorang hamba, pandanglah kehidupanmu sebagai pandangan seorang hamba. Jangan sok menjadi Tuhan. Ini adalah kaidah. Kalau sok menjadi Tuhan sudah tahu endingnya apa, ini ujungnya. Kamu tidak tahu esok hari apa biasanya kita itu sok tahu seolah kayak Tuhan kalau memang saya ahli surga tidak usah ibadah pun jadi ahli surga siapa yang bilang ente ahli surga kan gitu ya ente tidak tahu kan ente ahli surga atau bukan ahli surga siapa yang mengatakan dirinya ahli surga atau neraka nggak ada yang tahu semua ditutup oleh Allah Allah akan tapi ada tanda-tanda kalau mau ke Jakarta belok kanan tuh kalau mau ke Surabaya belok lagi kiri kalau neraka nih jalannya surga ini ada dua jalan kalau mau jalan ke surga ada sholat lima waktu bakti ke orang tua baik ini sampai surga nanti jalan neraka nih zina mabuk ini ada jalannya masing-masing gitu lah orang di jalan ke Surabaya mau ngomong ke Jakarta mesti sakit dia gila dia mungkin kan gitu nah, kamu mau kemana Surabaya lewat jalur kiri dong jangan kanan itu yang di hadapan kita kalau kita sudah menjadi sok tahu apa yang terjadi saya udah saya gambarkan ringan ini masalah kodok kodar nanti di akhir saya detailkan gambarnya gini dulu anda kalau mau nonton film islami tentang seorang pejuang ada seorang pemuda pejuang yang suka menolong fakir miskin dan sebagainya kalau anda nonton tuh yang manis jadi penonton ya jangan sok tahu tapi anda harus deg-degan misalnya ada seorang laki-laki yang lagi membantu seorang fakir miskin yang lagi nangis kelaparan kemudian lagi membawa beras membawa duit tak tahu di tengah jalan ada orang di belakang membunuh dia adalah perampok kamu kan deg-degan ya, ya Allah padahal kalau sudah saudara bilang oh tidak selamat ada polisi lewat nanti kan gitu ya anda jalan itu deg-degan ya, uh, uh, ya ada polisi Alhamdulillah padahal sudah sudah tahu dia selamat itu loh ya sutradara kita adalah Allah jadi ya, kalau kita sudah sok tahu repot sok tahu kita tidak tahu sama sebaliknya ada orang yang kalau memang kita ahli neraka ibadah kayak apapun adalah ahli neraka lu siapa yang bilang kamu ahli neraka ya tandanya ahli neraka adalah itu jalanmu ada jalan surga ada jalan neraka masalah takdir hakikatnya semua rentetan hidup kita sudah dituliskan, digariskan oleh Allah anda kaya, anda sukses, anda khusnul khotimah, anda masuk surga ini kasih. si fulan maksiat, tobat dulu maksiat lagi, su'ul khotimah ada itu sudah dituliskan oleh Allah jadi pada hakikatnya doamu tidak akan merubah takdir doamu tidak akan merubah takdir usahamu tidak akan merubah takdir akan tapi apa? doamu itu bagian daripada takdir usahamu bagian daripada takdir bukan merubah takdir saya lapar jam sekarang ini tapi sudah makan tapi anggap saja saya lapar jam sekarang anggap saja nanti jam 9 saya ditakdirkan kenyang kan tidak serta-merta kenyang tidak cukup doa di masjid ya Allah kenyangkan saya enggak saya ke dapur ngambil piring sama nasi kemudian saya makan seolah-olah nasi itu jadikan saya ke kenyang padahal Allah tahu jam 9 saya ke kenyang tapi saya usaha saya ini bagian daripada rentetan takdir bukan merubah takdir doa juga begitu sehingga setiap malam doa ya Allah berikan saya rezeki yang halal jadi doamu bagian daripada takdir kalau kamu tidak doa ini ada orang nggak doa nasibnya tersungkur nanti jadi apa yang kita lakukan ini adalah rentetan takdir cuman jangan sok kamu tahu takdir maka dari itu disyariatkan doa kenapa? engkau meniti takdir jadi berdoalah sebab umumnya kalau doa Allah kabul Allah kasih kamu jadi ahli surga seperti itu jadi ada orang semacam itu jangan sok main takdir takdir takdir itu bahaya sekali akan tapi lihat Allah berikan kepadamu akal sudahlah sederhana urusan surga biasanya orang yang males-malesan kalau bang saya di surga kan biarpun saya tidak maksiat, maksiat kita surga ini paling repot sekarang gini saja Apakah pernah ada orang yang ngomong di saat di hadapannya ada sate banyak, ada sop soto dan sebagainya, lalu duduk begini, kalau memang jatah saya kenyang, biarpun saya tidak makan pasti kenyang. Ada yang ngomong gitu? Nggak ada, berebut itu. Kenapa urusan makanan kok dia ngambil? Tapi urusan surga kok tidak mau usaha ini kan? Ya ini ini kedunguan sebetulnya. Jadi usaha, dia pun usaha pun belum tentu. Tak tanya apa karena buru-buru, eh tusuknya masuk tenggorokan, nggak bisa makan, masuk rumah sakit. Mungkin tapi tidak tahu kalau tahu bakal masak makan tusuk sate nggak bakal mau makan saya contohkan ini masalah takdir hati-hati ya jangan seorang main takdir ada nanti dalam dalam akidah yang sesat qadariyah sama jabariyah ini mengatur ini Allah ini semua Allah takdir jabariyah ini eh. ada contoh kalau ada misalnya yang hadir di majelis ini dapat hadiah besok pagi jam 10 diambil di alun-alun duit 10 juta anggap saja ambil di yang jauh dari Solo mana eh, Jogja Jogja ke arah sana ya anggap saja ke Jogja ha? ke Jogja tak tanya ada satu orang yang lain ada dua orang yang satu ngambil duit pergi ke Jogja ke arah Jogja yang satu tak tanya apa arahnya ke arah Surabaya loh mau kemana saya ngambil duit di mana di Jogja lah kok ke Surabaya dia berhujah ya kalau memang saya jatahnya nyampe Jogja kan pasti nyampe Jogja Jogja bener tidak kira-kira eh gila eh, ente ini gila kalau mau ke Jogja ke sana ini secara lahir begitu ada jalannya ke Jogja sudah ada sendiri jalannya biarpun ternyata dia masih maksa ndak pokoknya saya lewat ke Surabaya bisa saja tak tahunya di situ ketemu teman karibnya di pom bensin mau kemana lo ya yes, pokoknya jalan aja sana ya yes, ikut saya itu penting ini ada saya mau bicara khusus eh naik mobil ikut sampai Jogja mungkin eh yang ikut jalan yang bener tadi sudah jalan ke Jogja mau ngambil duit di Jogja tak taunya di tengah tabrakan jeder nggak nyampe Jogja masuk rumah sakit Solo lagi mungkin kan mungkin cuman dia nggak tahu kalau bakal tabrakan kalau bakal tabrakan nggak mau berangkat dia nggak mau tabrakan nah, ini gambaran kehidupan kita kayak begitu memang ada orang sudah berusaha di jalan tak taunya di pungkasannya menjadi ahli neraka kan ada kan cuma ini bukan urusanmu kalau kamu mikir begitu nanti tidak bisa maju misalnya Pak wah saya mau ke Jogja jangan-jangan tabrakan nanti ya enggak jadi berangkat nanti nggak usah mikir tabrakan berjalan hati-hati insya Allah sampai Jogja sekarang jangan sampai aduh saya mau sholat nanti habis sholat ternyata su'ul khotibah percuma deh wah ini mikir tabrakan ini nggak begitu jadi jalani sholat ibadah yang rajin insya Allah sampai Jogja gitu sampai tujuh tujuan jangan sok tahu makanya kalau engkau menjadi seorang hamba persis pokoknya jadilah seorang hamba jangan sok jadi tuh Tuhan tahu besok yang terjadi nggak tahu apa yang terjadi esok hari memang ada orang pungkasannya su'ul khotimah cuman jangan mikir itu yang penting saya niti jalan surga saya ngaji ketemu habaib masyayih kiai kumpul saya majib solawatan dan sebagainya ah, sampai masuk udah jangan ngurus nanti kalau ternyata sudah hakim majlis 20 tahun eh su'ul khotimah rugi nggak usah mikir begitu nah, ini mikir tabrakan ini jadi begitu jadi apa yang anda lakukan tentu pada hakikatnya tidak akan mempengaruhi hari esoknya sebab perjalananmu sudah dicatat oleh Allah cuman apa yang kita lakukan ini memang ada hubungannya dengan masa depan kita di akhirat nanti Hah? kullun lima khuliqalah kalau ahli surga akan dimudahkan oleh Allah menuju sur surga jadi kalau memang anda ada ahli surga lihat niti surga gampang niti surga gampang masuk sholat enak sedekah enak bermusuh mempunyai dendam sebentar sudah reda ini jadi seperti itu baik ini adalah yang harus kita pahami masalah takdir jangan sampai kita sok ada orang sok takdir ini kan dari Allah saja kadang-kadang maksiat pun dari Allah kan ini kan dari oh ya sudah kalau memang maksiat dari Allah ya sudah jidat aja kasih petir cetak begitu oh, kenapa begitu ah, itu juga dari Allah ya selesai sudah ada orang suka main-main takdir jadi ada orang nah, deh ya Allah ini masalah akidah pelik ini kadang-kadang perlu digampangkan ini masalah kodok kodar dan takdir baik Allah alam bisawab